Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ini dengan amalan yang kita lakukan ini kita termasuk dalam apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada suatu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah dalam rangka untuk membaca membaca Al-Qur'an wa yatadarasunahu bainahum dan untuk saling mempelajari, memahami kandungan dari Al-Qur'an. Apa balasannya kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, "Illa nazalat alaihimus sakinah." Melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Wa haffathumul malaikah dan demikian pula para malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak sekedar itu, Allah Subhanahu wa taala akan memuji, menyebut-nyebut orang-orang yang belajar, mempelajari Al-Qur'an di hadapan para malaikatnya. Semoga apa yang kita lakukan di sini menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kita sebagai penuntut ilmu tentunya telah mengetahui tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Keutamaan-keutamaan ilmu sangat banyak. Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang keutamaan ilmu ini lebih dari 100 keutamaan. Di antara keutamaan ilmu yang tentunya kita semua telah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Seseorang yang menginginkan derajat yang tinggi di dunia, sebelum di akhirat dia harus belajar. Mempelajari ilmu agama Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa tingkatan. Demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di situ disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan orang yang menuntut ilmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." kata Rasulullah. Man salaka tariqan, siapa saja baik yang masih muda. Ini man isim mausul memberikan faedah umum. Masuk di dalamnya siapa saja yang mau untuk mempelajari ilmu. Baik dia masih muda ataupun telah mencapai usia lanjut. Selama dia mau untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan, barang siapa yang dia menyempuh satu jalan. Tariqan di sini isim nakirah datang dalam bentuk kalimat syarat. Man, barang siapa yang dia menyempoh satu jalan, satu jalan saja. Satu jalan. Dan satu jalan ini umum, baik dengan dia membaca kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, baik dengan dia menghafal Al-Qur'an, baik dengan dia menghadiri majelis-majelis taklim, baik dengan dia mendengar ceramah-ceramah yang berisi tentang Islam, atau segala macam bentuk upaya yang dia upayakan untuk memperoleh ilmu. Ini umum, tarikan nakirah, isim yang nakirah, yang umum yang datang dalam konteks kalimat syarat memberikan faedah umum. Barang siapa yang dia menyempuh, menjalani suatu jalan untuk memperoleh ilmu, apa balasannya kata Rasulullah? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka pasti kata Rasulullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia dengan upaya dia untuk mempelajari agamanya tadi jalan untuk masuk surga. Tentunya kita semua ingin masuk surga. Ini jalan yang paling ringkas yang bisa kita tempuh untuk masuk surga dengan kita bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling dekat kata para ulama, Akrabut tarik ila al-jannah talabul ilmi. Jalan yang paling dekat yang akan mengantarkan seorang kepada surga dengan dia mempelajari agamanya. Dengan dia mempelajari agamanya. Demikian pula Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di antara keutamaan orang yang berilmu, di antara keutamaan orang yang berilmu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kelak di akhirat, derajat orang-orang yang berilmu itu derajatnya setelah para nabi. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Man talabal ilma liyuhyiya bihi islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah." Kata beliau. "Man talabal ilma, barang siapa yang dia mencari ilmu, liyuhyiya bihil islam Tujuannya apa? untuk menghidupkan syariat-syariat Islam. Belajar tujuannya untuk menghidupkan syariat-syariat Islam. Bukan untuk tujuan yang lain. Untuk memperoleh dunia atau yang selainnya dari tujuan-tujuan dunia. Tujuannya ini. Liyuhyiya bihil Islam. Man talabal ilma. Liyuhyiya bihil Islam. Barang siapa yang dia mencari ilmu. Untuk menghidupkan Islam apa tadi? Man talabal ilma liyuhya bihil Islam fahuwa minas siddiqin. Kata alimah bin Qayyim. Maka dia termasuk orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Asiddiqin, orang-orang yang paling banyak membenarkan berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wadarajatuhum, darajat mereka, kedudukan mereka nanti di akhirat setelah kedudukan para nabi. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seorang hamba telah meninggal, akan terputus semua amalan yang dia lakukan kecuali ilmu yang bermanfaat, ilmu yang telah diajarkan kepada manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, dalam sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Idza matal insan, jika seseorang itu telah meninggal, in qata'a amaluhu, akan terputus semua amalan dia. Semua amalan yang dia lakukan akan terputus Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa min salatin kecuali tiga perkara. Di antaranya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia amalkan ilmu tersebut dan dia ajarkan sesuai dengan kemampuan dia. Dan masih banyak di antara keutamaan-keutamaan ilmu. Yang ingin kita bahas di sini, tentunya seorang penuntut ilmu ketika dia meniti jalan dia untuk menggapai ilmu, dia menginginkan supaya dia memperoleh keberhasilan dalam menuntut ilmu. Sebuah keberhasilan tidak akan diperoleh melainkan dengan sebab-sebab yang akan mengantarkan seseorang memperoleh keberhasilan tersebut. Orang ingin berhasil pasti ada sebabnya. Orang ingin pintar pasti ada usaha yang dia tempuh yang dia lakukan untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dia. Karena hukum asal manusia, hukum asal manusia, semua manusia tanpa terkecuali itu lahir di muka bumi ini dalam keadaan tidak berilmu. Tanpa terkecuali para nabi, para ulama, dan semuanya lahir dalam keadaan yang sama, tidak memiliki ilmu sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian semua wahai manusia dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a dalam keadaan kalian tidak memiliki ilmu sedikit pun. La ta'lamuna syai'a. Syai'a nakirah. Isim nakirah datang dalam konteks kalimat nafiah la ta'lamuna syai'a. La ini la nafiyah. Memberikan faedah umum. Tidak memiliki ilmu sedikit pun. Orang yang lahir di muka bumi ini, dia lahir dalam keadaan tidak memiliki ilmu sedikit pun. Jadi, jangan berkecil hati. Semua asalnya sama. Tinggal usaha dan upaya yang dia lakukan untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dia. Makanya kita sebagai penuntut ilmu kita harus mengetahui apa saja perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk menggapai, untuk memperoleh ilmu yang ingin kita gapai. Seorang penuntut ilmu, dia harus memiliki bekal. Bekal yang utama, bekal yang paling penting, yang hendaknya kita sebagai penuntut ilmu membekali diri kita dengannya adalah at-taqwa. Kita harus berbekal sebagai penuntut ilmu dan juga selain penuntut ilmu, dia juga harus membekali dirinya dengan yang namanya at-taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna taqwa." Dan berbekallah kalian. Berbekallah kalian fa inna khairaz taqwa dikarenakan sebaik-baik bekal untuk siapa? Di sini dibuang. Bekal untuk siapa? Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Bekal untuk siapa? Untuk pedagang atau penuntut ilmu atau untuk siapa? Supaya masuk di dalamnya semua orang yang ingin berbekal. Baik dia itu penuntut ilmu, baik dia seorang saudagar pedagang, baik dia seorang pengusaha, ketika dia ingin berbekal, apa bekal yang seharusnya dia ambil? Takwa. Siapapun dia, apapun profesi dia, Apapun profesi dia, apapun pekerjaan dia, dia memerlukan yang namanya takwa. Watazawadu, fa inna khairaz at takwa, Fa inna khairaz zadi Sesungguhnya sebaik-baik bekal tidak lain dan tidak bukan adalah at takwa. Khairaz zadi Di sini khairaz at takwa. Khabarnya dan mubtada'nya datang dalam keadaan makrifat. Yufidul hasr. Sebaik-baik bekal tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Tidak ada di sana sebuah bekal pun yang lebih baik dari yang namanya ketakwaan. Siapapun yang dia akan berusaha untuk mencari bekal selain takwa, dia tidak akan menjumpai di sana bekal yang lebih baik dari yang namanya takwa. Maka kita sebagai penuntut ilmu yang menginginkan untuk memperoleh ilmu, kita harus membekali diri kita dengan takwa. Dan takwa ini merupakan wasiat yang telah Allah wasiatkan kepada kita semua dan kepada orang-orang yang sebelum kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mewasiatkan kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua sesungguhnya kesudahan-kesudahan semua urusan yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa, semua urusan yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa akibatnya pasti baik. Semua usaha yang diupayakan oleh orang-orang yang bertakwa pasti hasilnya akan baik. Kata Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang takwa wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin kata Allah Subhanahu wa taala dan hasil-hasil yang baik itu akan diperoleh orang-orang yang bertakwa. Tentunya orang-orang yang bertakwa memperoleh memperoleh hasil-hasil yang baik dari usaha yang dia lakukan disebabkan ketakwaan dia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala wal aqibatu taqwa. Wal aqibatu taqwa. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan segala macam kemudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin mudah untuk menghafal Al-Quran, tentunya kita semua ingin supaya kita dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Dan untuk memahami Al-Quran, dimudahkan untuk dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan untuk dalam memahami kalam-kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jalannya? Kuncinya kita memperbaiki ketakwaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini syarat. Orang yang menginginkan setiap kemudahan dalam segala urusan yang dia lakukan, syaratnya ini. Syaratnya bertakwa. Kalau kita mengalami kesulitan dalam perkara-perkara yang kita lakukan setiap hari, mungkin kita sulit menghafal Al-Quran. Mungkin kita sulit untuk memahami pelajaran. Mungkin kita sulit untuk untuk meng, menghafal hadis Rasulullah SAW atau perkara-perkara yang lain, kita koreksi diri diri kita. Mungkin saja ketakwaan yang ada pada diri kita perlu untuk kita perbaiki. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa semua urusan yang dia hadapi akan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan menjadikan kemudahan untuk setiap urusan yang dia lakukan. Lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, min amrihi yusra. Amrihi ini isim mufrad. Dalam bahasa Arab dia isim mufrad. Dimudhafkan amrihi, amru mudhaf. Isim mufrad ha mudhafun ilaih. Di sana ada kaidah. Jika ada isim mufrad dalam kaidah fiqhiyah, jika ada isim mufrad yang dia dimudafkan itu memberikan faedah umum. Memberikan faedah umum. Masuk di dalamnya di sini semua urusan, nggak ada kecuali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan pada semua urusan yang dia hadapi. Semua usaha yang dia ingin untuk gapai, Allah akan berikan kemudahan. Jalannya apa tadi? Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita semua atas setiap masalah yang kita hadapi dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalilnya kalian telah hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dia makhraja, jalan keluar. Lihat bagaimana keindahan Al-Qur'an. Keindahan bahasa dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini makhraja isim nakirah. Datang dalam bentuk nakirah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Datang dalam bentuk nakirah. Isim nakiroh ketika dia disebutkan dalam konteks, dalam siak kalimat syarat. Waman, man ini syartiyah. Dan barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuk dia jalan keluar. Makhroja. Kalimat nakiroh, isim yang nakiroh. Ketika dia disebutkan dalam konteks kalimat syarat, dia memberikan faedah umum. Mencakup di dalamnya segala macam jalan keluar. Jalan keluar dari kesempitan dada yang dia rasakan. Jalan keluar dari kesulitan dia menghafal Al-Quran. Jalan keluar dari dia kesulitan untuk memahami bahasa Arab. Jalan keluarnya tidak lain dan tidak bukan syaratnya ini. Perbaiki ketakwaan kita semua. Mari sama-sama kita koreksi diri kita sebelum koreksi orang lain. Kita koreksi diri kita. Kenapa? Kenapa selama ini saya sulit untuk menghafal? Kenapa selama ini saya sulit untuk memahami Al-Quran? Kenapa selama ini saya sulit untuk memahami bahasa Arab? Jangan salahkan orang lain dulu. Kata Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan, diberi kemudahan dalam menghafal Al-Quran, diberi kemudahan dalam belajar, maka apa yang wajib bagi dia? Falyahmadillah. Maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong. Jangan sombong. Jangan berbangga diri. Jangan merasa ujub. Merasa bangga diri, terus menendahkan teman-temannya. Ya, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan, irfa' rasak. Ya, perhatikan. Ya. Di majelis ilmu ya harus diperhatikan adab-adabnya. Ya. Yang ngantuk, ngantuknya ya, indah ya, Ismail diangkat kepalanya apa? Toyib. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faman wajada khairan, falyahmadillah." Barang siapa yang dia mendapatkan kebaikan, khairan umum, kebaikan apapun, rezekinya lancar, ya mudah menghafal, ya mudah untuk memahami Al-Quran, atau segala macam kebaikan yang kalian rasakan, yang wajib itu apa? Disyukuri. Disyukuri, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ghaira فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا illa Barang siapa yang dia merasakan selain itu. Dia merasakan kesulitan dalam menghafal. Kesulitan dalam memahami Al-Quran. Kesulitan dalam belajar nahwu. Kesulitan dalam belajar ini, belajar ini bertahun-tahun nggak paham-paham. Fala mana illa nafsa. Apa bimbingan Rasulullah? Maka janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Maka kita koreksi diri kita. Kita koreksi apakah selama ini kita belajarnya udah sungguh-sungguh atau tidak. Ataukah selama ini kita koreksi ketakwaan kita? Kita koreksi ketakwaan kita. Kenapa? Karena Allah telah berjanji barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan eh, siapa namanya? Jangan main-main. Ya ini nih. Ya. ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi dia jalan keluar dari semua permasalahan yang dia hadapi. Kuncinya gampang dengan bertakwa. Kita jauh-jauh telah bicara tentang takwa. Tapi kita tadi belum sebutkan apa itu arti takwa. Ya, Siapa yang bisa menyebutkan kepada kita makna takwa? Tentunya kalian telah mempelajarinya. Makna takwa. Takwa ini apa sih? Takwa ketika seseorang berhasil untuk mewujudkan ketakwaan ini, hidupnya akan mudah. Indah ke ya, akhi. Mahuat takwa, antak mana? Bita'atillah. Ala nurin minallah. Tarju sawab Allah makhafata iqaballah. Nakis. Heeh. Heeh. Zid wa anta truka. wa anta maksiat Allah. ala nurin minallah tarju Allah. makhafata iqaballah ya makhafata iqabillah Pengertian takwa sebagaimana disebutkan oleh akhir ini, ya. Ini takrif yang dibawakan oleh Talq Ibnu Habib. An ta'mala fi taatillah. An ta'mala bi taatillah. Engkau beramal dengan menjalankan sebuah ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah. Amalan tersebut dibangun, dilandasi di atas ilmu beramal di atas ilmu, bukan sekedar beramal. Kalau kita beramal tapi tanpa dibangun di atas ilmu, kita nggak tahu amalan ini benar atau enggak. Jangan-jangan kita beramal ternyata amalannya salah. Ya, amalannya salah. Kita nggak tahu amalan kita benar atau enggak itu dengan ilmu. antak fi taatillah ala nurin minallah di atas ilmu. Tarju sawab Allah. Dengan engkau mengharapkan. Engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengharapkan pahala, bukan mengharapkan selain pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa takhafu Allah dan engkau takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian takwa. Wa antatruka Allah dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, meninggalkan maksiat di atas ilmu, bukan karena malu. Dia meninggalkan maksiat karena tahu ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tinggalkan maksiat tersebut. Ala nurin minallah tarju thawaballah wa takhafu iqaballah. Dengan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian takwa. Dan dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita Al-Furqan. Al-Furqan kata para ulama, Al-Furqan itu al-ilmu. Al-Furqan adalah al-ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا kata Allah يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم Wahai orang-orang yang beriman. In, laki-laki syarat. Allah mensyaratkan ini. Orang yang ingin ilmu, syaratnya takwa. In tattaqullaha jika kalian bertakwa. Jika kalian bertakwa, yaj'al lakum furqana. Niscaya pasti Allah Subhanahu wa taala pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk kalian furqana pembeda. Furqana nakirah. Fi siyaqi syart yufidul umum. Tufidul umum memberikan faedah umum pembeda dari segala macam kebatilan dari kebenaran. Kita bisa membedakan kebenaran di atas kebatilan dengan takwa. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berdusta. Waman asdaqu minallahi haditha. Waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada di sana ucapannya yang paling benar kecuali Allah.